Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan halakal mutanatti'un celaka orang yang berdalam-dalam Nah, Ini berdalam-dalam pada perkara agama dalam riwayat Imam Muslim halakal mutanatti'un celaka orang yang berdalam-dalam dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah eh maksudnya al muta'ammiqun al mughalun al mujawizun al hudud fi aqwalihim wa af'alihim. Maksudnya adalah orang-orang yang berdalam-dalam melampaui batas pada ucapan dan perbuatan mereka. Maka semuanya harus disesuaikan dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mudah dan ringan, yang dipenuhi dengan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguhnya yang menghancurkan orang-orang terdahulu mereka memperberat agama mereka dengan akal pikiran mereka dengan hawa nafsu mereka sehingga mereka melakukan di dalam agama mereka perkara-perkara yang tidak disyariatkan kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu hindari oleh kalian sikap melampaui batas Sungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah sikap melampaui batas. Ya. Bukan yang menghancurkan kita adalah mengamalkan syariat Allah, mencontoh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang menghancurkan kita adalah sikap hulu, sikap yang melampaui batas. Nah, Akhwani Fiddin rahimani wa rahimakumullah di antara prinsip Islam di samping kita diperintah untuk mengasihani diri kita sendiri dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jal Islam juga memerintahkan kita untuk mengasihani kepada yang selain kita kepada sesama manusia, kepada sesama kaum muslimin. Makanya dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadis An-Nu'man bin Bashir yang muttafaqun alaih dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim masalul mu'minin fi tawadhim, wa tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhun tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma Permisalan kaum mukminin di dalam saling mengasihi di antara mereka, saling menyayangi di antara mereka, saling cenderung di antara mereka adalah seperti satu anggota badan. Apabila salah satu jasadnya merasa sakit, maka semua anggota badan yang lainnya akan merasakan bergadang malam dan merasakan demamnya. Demikianlah kaum mukminin. Seorang mukmin yang baik adalah orang yang bermanfaat kepada sesamanya ya, dan juga menahan segala gangguan kepada sesamanya. Jadi ada dua hal untuk menjadi seorang mukmin yang baik. Ya. Pertama, dia menah, dia bermanfaat bagi yang selainnya yang kedua, dia menahan gangguan dari yang selainnya. Makanya seorang yang mukmin diperintahkan untuk dia memuliakan saudaranya, ya. menghormati saudaranya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan al Muslim akul Muslim. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lainnya. Juga diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seorang mukmin itu menahan gangguan daripada saudaranya. Di dalam riwayat Al Bukhari, bahkan di dalam riwayat Muttafaqun alaih dikeluarkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin, bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al muslim man salim al muslimun min lisanihi wa yadihi seorang muslim adalah seorang yang selamat kaum muslimin dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya ya. maka seorang muslim seorang mukmin yang baik itu lisannya adalah lisan yang terjaga tidak gampang mencaci maki orang, mencela orang, mencerca orang, menghibahi orang, mengadu domba orang, berbicara kejelekan tentang orang. Tidak, itu bukan sifat seorang mukmin. Sehingga kalaupun seandainya dia berbicara tentang orang-orang yang sesat, tentang orang-orang yang memang jelek, yang memang harus diterangkan keburukannya, diingatkan manusia daripada keburukannya, dia berbicara sesuai dengan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dan tidak menzalimi siapapun dari kalangan manusia. Ya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam hadis yang muttafaqun alaih dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma al muslim akul muslim ya. seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Dia tidak menzaliminya. Dia tidak menyerahkan saudaranya kepada orang yang ingin menzaliminya. Man kana fi hajati akhi, kana Allah fi hajatih. Barang siapa yang mau membantu saudaranya dalam kebutuhannya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Wa man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya, farajallahu anhu qurbatan min qurab yaumil qiyamah barang siapa yang mau melepaskan dari seorang muslim salah satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia maka Allah akan lepaskan daripadanya kesulitan dari kesulitan-kesulitan hari kiamat nanti wa man satara musliman satarahu Allah yaumal qiyamah barang siapa yang mau menutupi keaiban seorang muslim maka Allah akan tutupi keaibannya di hari kiamat nanti ya ini seorang muslim seorang mukmin yang baik kepada saudaranya ya memiliki rahmat ya. jadi seorang mukmin seorang muslim itu orangnya harus penyayang pengasih ya lemah lembut tidak kasar, tidak kaku, tidak sembrono, tidak sembarangan. Sangat menjaga hak-hak orang lain. Ya. Ini seorang muslim, seorang mukmin yang baik. Nah, oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Apabila kita mengamalkan ini, maka di antara kita akan timbul kasih sayang dan rasa cinta. Ya. Rasa cinta dan kasih sayang yang dibangun karena Allah dan di jalan Allah. Barang siapa yang mencinta di jalan Allah dan karena Allah, dia berpisah juga di jalan Allah dan karena Allah, ini salah satu golongan yang akan dinaungi nanti di hari kiamat di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Ya. Padahal pada hari kiamat nanti matahari itu jaraknya dengan kepala manusia hanya sejarak satu mil. Ya. Satu mil itu ada yang menafsirkan di kalangan ahlul ilm adalah seujung apa besi yang digunakan untuk mengambil selak. Nah, artinya dekat sekali. Barakallahu fiik. Maka orang yang dilindungi dengan naungan Allah pada hari itu diantaranya adalah orang yang mencinta dan berpisah karena Allah dan di jalan Allah. Seorang mukmin yang baik itu harus menjaga perasaan saudaranya. Ini yang dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam riwayat sahih ya. di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau berjalan masuk ke dalam surga, ya, beliau melewati sebuah kota, sebuah istana yang sangat indah. Ya, kemudian di depan ataupun di bahagian istana itu ada semacam pancuran yang mengalirkan air. Hampir saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengambil wudhu di tempat itu. Tapi tatkala beliau bertanya, ya, istana ini punya siapa? Dijawab oleh al malaikah yang membawa beliau bahwa istana ini adalah milik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam teringat bagaimana cemburunya Umar, ghirah Umar, maka dalam rangka menjaga perasaan Umar ibnu Khattab, Nabi saw Alaihi Wasallam tidak menjadi, tidak jadi mengambil air wudhu di tempat itu. Ya. Tatkala hal ini dikisahkan kepada Umar, Umar menangis dan mengatakan, apakah kepadamu aku akan cemburu wahai Rasulullah? Ya. Dari hadis ini, Syekhuna Mukbil rahimahullah mengatakan ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita untuk menjaga perasaan sama kaum muslimin. Ya, jaga perasaan saudara. Ya, jangan sampai engkau menyakiti hati. Ya, jangan sampai engkau menyinggung perasaannya. Terkadang kita karena kelemahan kita, keteledoran kita, kita bergurau, kita bercanda sampai melampaui batas sehingga keluar dari mulut kita dari sikap kita sesuatu yang menyakiti hati saudara kita, menyinggung perasaannya. Dan terkadang saudara kita tidak akan menampakkan kecewaannya kepada kita. Karena dia juga ingin menjaga. Tapi ingatlah bahwa hal-hal yang seperti ini sebaiknya kita hindari. Karena termasuk ajaran sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita saling menjaga perasaan di antara kita. Ya, nah. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kepedulian, solidaritas sesama muslimin. Terlebih lagi sesama ahli sunnati wal jamaah. Ya, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam harus sangat dijaga, ya. sehingga persaudaraan itu tumbuh. Ya. Mungkin kalau kita hanya berbicara masalah dalil ya. dari ayat, dari hadis, banyak di antara kita yang minimalnya sudah mendengarkan. Dan tidak sedikit di antara kita yang barangkali sudah hafal. Ya, hafal di luar kepala. sampai ya, sampai-sampai dalam penerapannya lupa karena di luar kepala. Apakah dalil-dalil ini akan hanya sekedar menjadi teori kita kepada saudara-saudara kita kaum muslimin terutama di dalam persaudaraan kita di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Teorinya punya, tadi bagaimana prakteknya? Ya. Kita harus mengasah ketajaman insting dan perasaan kita kepada saudara kita untuk sangat menjaganya. Kita menjaga lisan kita, kita menjaga tangan kita, kita menjaga tindakan kita jangan sampai menyakiti fisiknya atau menyakiti perasaannya. Ya. Di antara perkara yang diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah dalam beberapa ceramah beliau yang telah ditranskrip ya, ada satu hal yang sempat saya baca ini berulang kali di beberapa tempat beliau ingatkan. Karena ini sering terjadi. Di antaranya yang saya ingat di mana beliau rahimahullah mengatakan Ya, terkadang sebagian kita setelah salatul jamaah dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Ya, bagaimana itu? Hal ini diterangkan oleh beliau. Ya, terkadang salah seorang di antara kita setelah salatul jamaah dia maju ke depan dari sofnya. Ya. Dan dia membelakangi saudaranya dengan alasan bahwa dia ingin duduk bebas. Ya. Tidak mau sempit. Sehingga dia mungkin bisa duduk bersila dengan bebas atau selonjor atau apa. Dia tidak menyadari kalau dia sedang membelakangi saudaranya. Ini terjadi nggak? Hah? Kadang kita maju, kita kasih punggung kita kepada saudara kita. Nih, makan nih. Kasarnya begitu, walaupun tidak kita ucapkan. Ya. Ini kata beliau sesuatu yang tidak menjaga kepada saudara. Kalau saya sebagai seorang muslim atau sebagai seorang mukmin diperlakukan seperti itu, saya tersinggung. Kata beliau. Ya. Maka kalau ada di antara kita yang ingin duduk dengan sendirinya secara bebas, Silahkan dia menjauh mencari tempat yang tidak memunggungi, tidak membelakangi saudaranya. Pergi ke tempat yang jauh, engkau bisa duduk dengan bebas. Tapi jangan membelakangi orang. Coba lihat insting, perasaan yang dalam kepada sesama kaum muslimin. Ya. Kalau kita kan biasa saja, yang penting saya bebas. Ya, sampai seperti itu. Artinya kita harus benar-benar sangat menjaga. Ya, menjaga dan menjaga. Jangan sampai hal-hal kecil ini menjadi batu-batu sandungan. Ya. Karena hal-hal kecil yang seperti ini, kita tidak menjaga persaudaraan kita di dalamnya, tidak menjaga sesama saudara-saudara kita kaum muslimin ahli sunnati wal jamaah, bagaimana kita akan menjaganya dalam perkara-perkara besar? Perkara kecil saja kita abaikan, bagaimana dengan perkara besar? Sehingga tatkala perkara-perkara kecil ini tidak kita jaga, Ketika muncul perkara yang besar, biar hancur persaudaraan Karena memang hati kita itu tidak lekat, tidak nempel, tidak bersatu padu dengan makna yang sungguhnya. Itu. Ya, maka perhatikanlah. Seorang mukmin itu sangat menjaga kepada saudaranya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan antara mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah seperti satu bangunan. Al mukmin lil mukmin kal bunyan yashuddu yashuddu ba'daha ba'dhan. Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya adalah laksana satu bangunan yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain, bukan melemahkannya. Ya. Kalau kita melihat saudara kita yang lemah kita kuatkan, Bukan justru dengan kelemahannya kita justru menjatuhkannya. Kita semakin menghancurkannya, kita semakin membinasakannya. Ya. Ada orang salah bukan kita tegur, bukan kita nasihati, tapi kita jauhi. Atau kita menghibahinya, atau kita menyebarkan keaibannya. Ya. Ini bukan sikap seorang mukmin yang punya an punya nasihat bagi saudaranya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan adinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Di antara nasihat itu adalah bagi ammatil muslimin, bagi keumuman kaum muslimin. Apa artinya nasihat? Nasihat itu dikatakan oleh para ulama, disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, yang namanya an-nasihat hiya iradatul khairi lil mansuhilah. Ya. Yang namanya nasihat itu adalah menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasehati. Nah, orang yang punya kepedulian tinggi kepada kaum muslimin, punya kasih sayang yang tinggi kepada kaum muslimin, berarti dia telah mencontoh sifat Allah Azza wa Jalla, mencontoh sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh sifat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan mencontoh orang-orang yang mulia itu adalah kemuliaan. Fa inna tashabbuha bil kirami kiram. Mencontoh orang-orang yang mulia itu adalah kemuliaan. Sebagaimana mencontoh orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek adalah kejelekan. Khawanifuddin rahimani wa rahimakumullah. Menjinakkan hati di antara manusia itu bukan perkara yang gampang. Yang bisa menjinakkan hati di antara kita adalah Allah Azza wa Jalla. Setelah hati kita dipertemukan oleh Allah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita jangan menjadi penyebab hancurnya hati-hati tersebut secara berantakan. Karena sikap-sikap kita yang lengah, sikap-sikap kita yang sembrono. Allah ingatkan di dalam Al-Quran, Wadkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana kata nabi kata Allah azza wa jalla berfirman di dalam Al-Qur'an dan ingatlah ketika dahulu kalian saling bermusuhan kemudian Allah subhanahu wa taala dengan nikmatnya menjinakkan hati-hati di antara kalian sehingga kalian menjadi bersaudara. yes. Ya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kalau hanya karena harta atau kedudukan atau kehormatan atau nama baik atau karena nasab, tidak ada yang bisa mengumpulkan kita seperti ini. Saya tidak akan pernah bertemu dengan antum semuanya, sebagaimana antum tidak akan pernah bertemu dengan saya. Ya. Tapi subhanallah, karena nikmat Allah Azza wa Jalla, Allah pertemukan kita. Dalam keadaan kita tidak pernah kenal, kita tidak pernah punya hubungan nasab, kita tidak pernah punya jalinan bisnis, tidak pernah punya hubungan hutang piutang, tidak sebagai mantu, tidak sebagai mertua, ya, tidak sebagai anak, tidak sebagai bapak, tapi dengan nikmatul Islam, nikmatul sunnah, Allah jadikan persaudaraan ini demikian indahnya. Ya, bahkan persaudaraan Islam itu terasa lebih kuat daripada persaudaraan kepada saudara kita sendiri yang belum diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, marilah kita menjaganya. Nabi saw Alaihi Wasallam itu orangnya sangat lembut, sangat lemah, sangat sangat halus, sangat pengasih, sangat penyayang. Ya. Namun bukan berarti bahwa sikap lembut, sifat sikap sifat pengasih Sifat menyayang ini adalah kelemahan. Tidak punya kemarahan, tidak punya ghirah kepada agama, bukan. Namun masing-masingnya kita letakkan pada tempatnya. Ya. Sikap kasih, sikap penyayang, sikap lemah lembut, sikap halus adalah hukum asal di dalam diri seorang yang mukmin, di, dalam diri seorang yang muslim. Ya. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyatakan tentang zatnya, "Inna rahmati sabaqat ghadabi Kata Allah tentang zatnya bahwa rahmatku telah mendahului kemurkaanku. Ya. Dan disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim Inna Allah Rafiq yuhibbur rifqa kullah. Ya. Sungguhnya Allah itu adalah zat yang maha lemah lembut dan menyukai segala kelemah lembutan. Ya, dalam riwayat lain disebutkan maka rizqu fi syai'in illa zana wa ma kana la'anahu fi syai'in illa syana. Tidak ada kelembutan pada sesuatu melainkan akan memperindahnya dan tidak ada kekakuan kekasaran pada sesuatu melainkan akan memperjeleknya, akan memperburuknya. Ya. Sehingga anggapan bahwa seorang yang iltizam dengan sunnah itu harus orangnya galak tegak itu keliru. Justru seorang yang kenal dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia harus orang yang lembut, pengasih, penyayang, peduli dengan sesamanya. Ya. Karena itu yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kaulan, wa fi'lan, wa Secara ucapan, perbuatan dan pengakuan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau kita membaca bagaimana persaudaraan sahabat radhiyallahu anhum di antara mereka luar biasa yang dinyatakan oleh Allah Ruhama bainahum, saling berkasih sayang di antara mereka. Sampai-sampai karena sangat penyayangnya beliau, eh, sangat penyayangnya mereka di antara mereka. Mereka sanggup membagi harta mereka menjadi dua dengan saudaranya yang telah dipersaudarakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam antara muhajirin dan ansor. Aku punya harta ini, silahkan engkau pilih mana dari hartaku yang kau suka. Bahkan mereka menawarkan istri mereka kepada saudaranya yang telah dipersaudarakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku punya istri sekian. Fulana, fulana, fulana. Silahkan pilih mana yang engkau suka, aku ceraikan dia dan kau nikah. Bagaimana dengan kita? Tidak sama. Tapi itulah ya, persaudaraan yang telah dibina oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ukhuwatul Islam. Makanya paling tidak kita harus menuju ke sana. Benar-benar menjaga sama kaum muslimin, mempererat persaudaraan di antara kita. Ya. Orang Ansar yang didatangi oleh Al-Muhajirin demikian pemurahnya. Ya. Gampang untuk membagi apa yang mereka miliki kepada Al-Muhajirin. Sebaliknya al-muhajirin ya, coba mereka tidak menggunakan aji mumpung. Ya mumpung ditawari. Hah? Mereka adalah orang-orang yang memiliki ikhfah harga diri. Ya. Yang ditawari demikian Abdurrahman bin Auf menyatakan enggak. Tidak perlu engkau membagi hartamu. Tidak perlu engkau membagi istrimu. Cukup dulani ala suku. Cukup engkau tunjukkan aku di mana letaknya pasar. Ya. Setelah ditunjukkan letaknya pasar, maka beliau melakukan apa? Bisnis, ya. Beliau berjual beli, berdagang sebagaimana kebiasaan al-muhajirin. Maka kemudian beliau beruntung. Nah, dari untungnya itulah beliau melamar seorang wanita Ansor dan menikah dengannya. Dan mengundang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk datang ke walimahannya. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aulim walau Ya, lakukan walimah itu walaupun dengan seekor kambing. Ini orang-orang menghajiri, tidak menggunakan aji mumpung. Ya. Persaudaraan yang luar biasa. Karena memang mereka ini adalah sebaik-baik generasi. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mana kepedulian kita kepada saudara-saudara kita? Mana perhatian kita kepada saudara-saudara kita? Mana tenggang rasa kita kepada saudara-saudara kita? Di dalam hadis yang telah kita bacakan Allah menjanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajatih barang siapa yang membantu saudaranya dalam kebutuhannya dia akan dibantu oleh Allah dalam kebutuhannya jadi pada hakikatnya kalau kita menyadari tatkala kita membantu saudara kita dalam keperluannya dalam kebutuhannya ya dalam masalahnya, dalam musyilahnya, itu sebenarnya kita sedang menyayangi diri kita sendiri. Kenapa? Karena janji Allah Azza wa Jal melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita membantu saudara kita, Allah yang akan membantu. Ya. Siapa tahu ya sih? dengan engkau meringankannya, mempermudahnya, ya. Engkau memiliki solidaritas yang tinggi kepadanya, Ternyata Allah Azza wa Jalla melepaskan daripada sekian masalah-masalah hidupmu tanpa engkau terasa. Sekian problemmu tanpa engkau terasa. Sebagai balasan karena engkau punya kepedulian yang tinggi sesama kaum muslimin. Seperti yang kita katakan bahwa al jaza menjentil aman Balasan seseorang sesuai dengan amalnya. Jadi kalau kita memiliki sikap yang ogah-ogahan kepada saudara kita, bisa jadi itulah sebab balasan Allah Azza wa Jal di mana kita sulit dilepaskan dari problem-problem kita. Karena kita tidak dibantu oleh Allah. Karena kita pun tidak mau membantu saudara kita. Ini perkara yang harus kita tanamkan. Ya, membantu saudara kita itu tidak mesti jadi orang kaya. Sehingga kalau kita hidupnya ala kadarnya, pas-pasan kita nyatakan, wah saya belum bisa membantu. Ya, sih membantu itu bisa dalam bentuk harta, kalau engkau punya harta. Bisa dalam bentuk ilmu, kalau engkau punya ilmu. Ya, bisa dalam bentuk pikiran, ide, kalau engkau punya ide yang baik untuk saudaramu. Bisa dalam bentuk engkau menghibur saudaramu. Ya, ketika dia kesulitan, ketika dia sedih, ketika dia ada masalah. Ya. Alangkah indahnya engkau datangi. Ya, Ajar salam assalamualaikum Waalaikumsalam. Ada apa ya si kelihatannya kok sedih banget? Cerita sama saya. Mungkin saya tidak bisa membantu, tapi paling tidak kamu ada tempat curhat. Kan gitu. Terkadang orang yang tertimpa musibah, tertimpa kesulitan, tertimpa masalah, ya, dia tidak membutuhkan bantuan dalam bentuk fisik atau dalam bentuk harta. Bukan itu yang dia butuhkan. Ya. Terkadang yang dia butuhkan adalah bagaimana dukungan orang lain. Ada orang yang mau mendengarkan masalahnya. Sehingga ketika dia ceritakan masalah itu dia plong. Dan dia bisa mengatasi, masalahnya dengan sendirinya tanpa dibantu. Karena dia cukup ingin ada orang yang mau mendengarkan Ya, subhanallah. Hal-hal yang seperti ini kita hidupkan. Ya, kembali kita suburkan di antara kita. Sehingga persaudaraan itu benar-benar terjalin dengan baik. Naam. Ikhwani Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, pembahasan masalah bagaimana rahmah kepada sesama kaum muslimin ini adalah pembahasan yang sungguhnya cukup panjang. Ya. Kalau kita ingin perinci bisa menjadi tema yang cukup panjang, tapi mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan menjadi isyarah kepada apa yang selebihnya. Ya. Hanya saja dalam kesempatan akhir ini saya ingin mengingatkan kepada asbab ya, sebab-sebab yang menimbulkan kasih sayang di antara kita. Ya. Mungkin tidak semuanya tapi sebagian saja secara ringkas di antara sebab yang membangun kasih sayang di antara kita adalah ifsya'us salam. Apa ifsya'us salam? Menyebarkan salam. Ya. Engkau ucapkan salam apakah kepada orang yang engkau kenal atau tidak engkau kenal. Ya, bukan sama orang yang kita kenal saja. Kepada orang yang tidak kita kenal pun ucapkan assalamualaikum. alaikum. Tahiyatul Islam yang membangun yang membangunkan roh kasih sayang. Ya. Karena dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ifsya'us salam akan menyebabkan at salinan ya, saling mencinta di antara kita menyebarkan assalam Terkadang sebagian ikhwan kita ya, dia berada di dalam masjid lalu dia melihat ikhwan yang lainnya di ujung sana. Sementara untuk dia sampai ke ujung sana dia melewati orang-orang yang juga duduk tapi dia tidak kenal. Maka dia main asal solonong boy saja. Dia lewat si orang-orang itu dan dia salam sama ikhwan yang dia kenal. Assalamualaikum, masya Allah. Ya terkadang ini terjadi pada kita, mungkin pada saya juga. Sebagai peringatan, sampaikan salam kepada orang yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Al Bukhari, alaman man ta'rifu wa alaman lam ta'rif. Orang yang engkau kenal ataupun yang tidak engkau kenal. Padahal mengucapkan salam itu ringan, gratis, engkau tidak dituntut bayar. Ya. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya dan salam itu juga disertai dengan jabat tangan. Memang mengucapkan salam itu pendapat yang kuat adalah sunnah. Tapi sunnahnya sunnah muakkadah. Adapun yang menjawab salam hukumnya apa? Yang menjawab salam adalah wajib. Ya, hukumnya wajib bil ijma. Ya. Dan di sini saya ingatkan bagi orang yang menjawab salam dan ini juga diingatkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Laksanakan firman Allah Azza wa Jal, "Wa idza fayyitum bi tahiyyah fahayyu bi bi, bi ahsana minha aw rudduha." Ya. Kata Allah Azza wa Jal, "Wa idza fayyitum bi tahiyyatin" Apabila diucapkan kepada kalian satu ucapan selamat, ya, yaitu assalamu alaikum maka fahayyu bi ahsana minha maka jawablah dengan ucapan selamat yang lebih baik duha atau dengan yang sebanding yang lebih baik di sini baik dari sisi kalimatnya ataupun cara penyampaiannya demikian pula dengan yang sebanding dari sisi kalimatnya kalau dia menyatakan assalamu alaikum kalau kita ingin mengucapkan yang lebih baik apa kita jawab? Waalaikumsalam warahmatullah. Atau kita tambahi wabarakatuh. Ya. Kalau kita ingin sebanding, ya paling tidak kita ucapkan Waalaikumsalam. Ya. Kalau dia mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dari sisi kalimatnya. Demikian pula cara penyampaiannya. Kalau dia datang dengan mengatakan dengan suara yang jauh hari, suara yang jelas, dia katakan assalamualaikum. Ya, banyak di antara kita ini yang menjawab salam hanya dengan dengusan hidung. Nyaris tidak terdengar. Ya. Bahkan dirinya sendiri pun hampir tidak mendengarnya ini menyelisihi ayat. Karena ayat menyatakan apa? Fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Ya. Maka jawablah dengan tahiyah yang lebih baik atau yang sebanding. Kalau dia mengatakan assalamu alaikum, katakan wa alaikumussalam. Dengan suara yang sebanding. Atau kalau ingin dengan yang lebih baik, dia menyatakan assalamu alaikum. Kamu jawab wa alaikumussalam menunjukkan bahwa engkau senang bertemu dengannya, menunjukkan bahwa engkau punya respek yang baik kepada dia, menimbulkan rasa cinta di antara mereka. Tapi kalau yang satunya mengatakan dengan semangat Assalamualaikum, yang lainnya menjawab itu tidak ada kepedulian, tidak ada respek ya. ya. Makanya Allah menyatakan fahayyu bi ahsana minha Ini masalah as ya maka hidupkanlah di tengah ikhwan kita di tengah sahabat-sahabat pengajian dengan kita di tengah masyarakat kita kalau kita lewat dengan orang kampung mau mukanya semanis madu mau mukanya sepahit pedu ya terserah dia kita katakan assalamualaikum disertai dengan senyum karena senyum itu adalah sedekah ya. nah barakallahu fiikum. di antara sebab yang lainnya yaitu al-hadiyah yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tahadau sahabatum ya. saling memberikan hadiah di antara kalian maka kalian akan saling mencintai hadiah itu tidak butuh kepada sesuatu yang besar yang banyak yang mewah yang megah hadiah mobil gitu tidak perlu artinya kalau ada yang mau memberatkan diri seperti itu ya itu berlebihan. Tapi kalau ada yang mampu ya silahkan. Tapi yang penting di dalam hadiah itu mau besar mau kecil, mau banyak mau sedikit, ya adalah ruh kasih sayang yang kita tanamkan di dalam hadiah. Karena yang namanya hadiah adalah nasru al-mahabbah bainan ya, Menyebarkan kasih sayang di antara manusia. Ini yang membedakan hadiah dengan sedekah. Sedekah kenapa disebut dengan sedekah? Karena sedekah itu diberikan kepada al-fuqara wal masakin. Maka disebut dengan sedekah. Tapi kepada orang yang tidak tergolong dari al-fuqara wal masakin, pemberian itu disebut dengan hadiah. Kalau terkandung di dalamnya al-mahabbah, rasa cinta dan kasih sayang kita. Ya. Yes. rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadiah itu tidak hanya milik orang-orang yang mampu saja. Sehingga orang-orang yang tidak mampu tidak pernah memberi hadiah. Ada kata. Ya. Walaupun kita tidak mampu hadiahkan satu botol minyak wangi harga 1.250 rupiah. Yang dilihat akan harganya, tapi nilai kasih sayang yang kita tanamkan, pesan kasih sayang yang kita tanamkan di dalam hadiah ini. Fadhal Ya. Siwa Walaupun hanya mungkin meneteskan minyak wangi, silahkan. Ya. Ini luar biasa. Menanamkan rasa kasih sayang. Karena Nabi SAW menyatakan tahadau sahabatku. Saling memberi hadiah di antara kalian, kalian akan saling mencintai. Ya, ini hadiah. Dan bagi orang yang menerima hadiah, jangan sampai menolak hadiah kalau hadiah itu kecil. Jaga perasaan saudara walaupun engkau sudah punya. Walaupun engkau mampu untuk membeli yang lebih bagus daripada hadiah itu. Jangan sampai kita kata, ah, jangan, gak usah, gak usah. Saya sudah punya. Ya, terkadang ya, kita melakukan yang seperti itu, ini sebenarnya kurang menjaga. Atau kita katakan, jangan-jangan, saya sudah ada yang lebih bagus. <laughs> ini lebih parah lagi. Ya, terima. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Ya. Walaupun dia kecil, tapi dia ingin menyebarkan kasih sayang kepada orang. Terima ya. Dan kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam riwayat Abi Dawud ya, dan dimasukkan di dalam Al Jami' Sahih Malaysia Sahihain oleh Syekhina Mukbil rahimahullah di mana Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Kalau ada orang yang berbuat memberikan kebaikan kepadamu, maka imbangi kebaikannya. Ya, kalau kita diberi hadiah, apalagi dia orang tidak mampu dan kita lihat dia memberi hadiah itu dengan susah payah, berarti luar biasa orang. Kita balas hadiahnya dengan yang semisal atau dengan yang lebih baik. Ya. Kemudian kata beliau, fa'il tukadiu tukafi'u Kalau engkau tidak mampu mengimbanginya, membalasnya, minimal engkau doakan dia ucapkan jazakallahu khairan doa semoga dia diberi balasan kebaikan oleh Allah ya. atau terkadang masyarakat kita bisa biasa mengucapkan terima kasih ya. boleh sih bilang terima kasih menunjukkan kita syukur kepadanya karena orang yang tidak bersyukur kepada manusia dia tidak bersyukur kepada Allah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam man lam yashkurin nas la yashkurillah hadis Abi Hurairah riwayat Tirmidzi Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Ya. Tapi alangkah baiknya kalau itu bentuknya doa, jazakallahu khairan. Ya. Kalau ada yang mengatakan thank you. <laughs> Ini muskilah, bukan dari sisi dia berterima kasihnya, tapi ya si Islam itu bahasa Arab itu adalah lughah ahli jannah. Ya, bahasa penduduk surga, bahasa Al-Qur'an, bahasa Nabi sallallahu alaihi bahasa orang-orang mulia. Kenapa engkau pakai bahasa orang nggak pernah sholat, nggak tahu membersihkan diri dari najis? Ya, bahasa orang kafir. Gunakan bahasa Islam yang sopan. Jazakallahu khairan. Baik, ini hadiah. Kemudian diantaranya adalah azziar. Azziar. Ya, azziar itu membangkitkan rasa kasih sayang. Dan azziar itu membuat kita dilindungi oleh al-malaikat dalam riwayat Imam Muslim, Allah mengutus seorang al-malaika kepada seorang yang datang ke tempat yang jauh hanya dalam rangka satu tujuan. Ya, ketika ditanya kenapa engkau datang ke negeri itu, dia menjawab, aku ingin menziarahi saudaraku yang aku cintai di jalan Allah. Ya, maka kata malaikat ini ketahuilah aku adalah seorang malaikat yang diutus oleh Allah untuk menjagamu dan menyampaikan kepadamu bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu ziarah datang jemu ya mendapatkan pahala walaupun sebelah rumah ya mentang-mentang sebelah rumah tidak terus tidak ziarah ya, ziarah datang ke rumahnya itu punya nilai tersendiri beda dengan kita ketemu di masjid ya nah saling menziarahi menimbulkan kasih sayang yang besar di antara kita tapi ada satu hal yang perlu diingat dalam perkara ziarah jangan keseringan Kalau keseringan itu membosankan, membuat orang yang diziarahi muak. Ini lagi, ini lagi. Kan gitu. Ya, kebanyakan ziarah mumil. Ya, ya dikatakan oleh para ulama kebanyakan ziarah itu al-iksar ziarah mumil. Banyak ziarah kepada seseorang itu membosankan, menjenuhkan dia wal iqlalu min wal iqlalu minha mukhil sedangkan terlalu sedikit juga merusak persaudaraan nggak pernah ketemu nggak pernah komunikasi nggak pernah ziarah ya padahal tetanggaan nah, ini muskilah juga ya saling mendatangi saling menziarahi menjaga selang waktu. ini aziarah. ziarah nah dan masih ada hal-hal lain saya kira cukup dulu sampai di sini karena waktu yang sudah habis. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi kemanfaatan bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah yang wa Jal. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya dan syaitan. wa lakum muslimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hadiah dari wali murid yang menyekolahkan anaknya di tempat kita mengajar. Jazakallahu. Mana khairannya? Baik, <laughs> anta jazakallahu khair. Ya, boleh saja menerima hadiah. Ya. Selama hadiah itu tidak membuat kita kemudian memberikan penilaian yang tidak layak bagi anak itu. Mentang-mentang diberi hadiah, kemudian kita memperlakukan anaknya lebih daripada yang lain yang tidak memberikan hadiah. Maka seperti pembahasan kita dalam pelajaran yang lalu, ya, termasuk seorang guru harus juga bersikap adil kepada murid-muridnya supaya tidak timbul rasa kecemburuan, rasa kebencian dan permusuhan di antara mereka atau kebencian dan permusuhan kepada guru itu sendiri. Nah, boleh menerima hadiah tapi tetap dalam perkara yang adil dan insaf. Nah, yang dilarang untuk menerima hadiah itu adalah seorang qadhi hakim karena dikhawatirkan dengan hadiah itu akan mempengaruhi keputusannya saya nggak nyogok kok hadiah saja ya itulah nyogok namanya nah jadi ikhwan fiddin rahimani wa Allah tidak mengapa insyaallah nah barakallahu pada saat ini di tempat kerja kami terjadi perselisihan mengenai masuknya waktu sholat sebagian ikhwan dengan cara pengamatan yang telah mereka lakukan menyimpulkan bahwa waktu sholat zuhur yang ada sekarang adalah belum masuk waktunya. Sehingga mereka tidak mau lagi berjamaah dengan yang lain. Sementara sebagian ikhwan yang lain menganggap waktu yang sudah benar. Setelah mereka melakukan pengamatan. Dan hal ini cukup membingungkan. Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan wa Masalah masuk tidak masuknya waktu pada hukum asalnya ini adalah amanah yang harus dipegang oleh al-muadzin. Ya. Maka sebaiknya al-muadzin itu membekali diri dengan ilmu sunnah tentang masuk tidak masuknya waktu. Cuma muskilahnya sekarang Barangkali banyak di antara muadzin di kalangan muslimin yang tidak mengerti ilmunya. Maka bagi yang tidak mengerti ilmunya, dia mengambil sesuatu yang mungkin lebih menjaga, yaitu jadwal yang sudah dibuat. Ya. Dan dipilih dari jadwal itu yang paling mendekati. Nah, ini lebih menjaga insya Allah. Karena kalau dia ingin mengamalkan sunnah, ketika dia ditanya, Sebagian ikhwan ditanya, tatkala dia mengatakan ini waktu subuhnya belum masuk, sholat di tempat saya kecepatan. Lah kamu tahu nggak? Apa tandanya terbit fajar itu, masuk subuh itu? Bagaimana kamu membuktikan yang tempatnya? Ya Allah, Allah, Loh, kamu menyatakan kecepatan yang masih gelap. Ukurannya apa? Bingung daripada kamu hanya menerka-nerka menebak-nebak yang kamu belum tahu prakteknya tidak mengerti bagaimana menerapkan ilmu sunnah itu ambil saja jadwal yang mendekat jadwal yang sudah ada termasuk jadwal yang dikatakan dekat yaitu jadwal yang dibuat oleh Rabi'ah Anam Islam ya, untuk waktu sholat itu ada untuk negeri kita ya mencari pendekatan-pendekatan jadwal itu lebih selamat bagi yang tidak bisa tahu ilmunya Bagaimana maksudnya? Waktu. Adapun muadzin yang tahu ilmunya dari sunnah, menerapkan ilmu itu bagaimana masuk waktu zuhur, bagaimana waktu, masuk waktu asr, ya waktu maghrib, waktu isya, waktu al-fajr, maka dia terapkan ilmu sunnah. Kalau dia tidak tahu, ya jadwal itu lebih mendekati daripada dia menebak-nebak dan menerka-nerka. Ya, hindari sikap kita melakukan sesuatu dalam keadaan kita tidak berilmu tentangnya. Nah, barakallahu fiikum. Allah a'lam. Ini jawabannya. Apa maksud agama itu adalah nasihat kepada siapa? Kepada Allah, kepada kita dan seterusnya. Ya diterangkan oleh para ulama seperti Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, ya, nasihat kepada Allah itu maksudnya adalah di mana kita mempelajari agama Allah ya kemudian membela agama Allah mengamalkan agama Allah mendakwahkan agama Allah ya. beriman kepada Allah Oh, ini adalah nasihat bagi Allah Azza Kepada kitabnya demikian pula mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mengimani Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an, mengilmui ulumul Qur'an dan seterusnya. Ya. Begitu pula dengan rasulnya yang mengamalkan sunnahnya, mendakwahkan sunnahnya, ini nasihat bagi Rasulnya. Nasihat bagi aimatil muslimin, para penguasa muslimin, pemimpin muslimin adalah dengan kita taat kepadanya, mendengar kepadanya, tidak memberontak, ya tidak menjatuhkan kewibawaannya, tidak membicarakannya. Dan satu hal yang saya ingatkan di dalam keterkaitan masalah ini karena kebetulan kita singgung yaitu jaga sikap kita kepada penguasa kita jangan kita termakan dengan apa yang disebarkan oleh media koran, majalah, TV. Ya kita ikut-ikutan latah. Membicarakan pemerintah, penguasa, inilah, itulah. Dari mana sumbernya kamu tahu? Saya dengar di TV. Ya arti apa yang mereka sebarkan ini bukan datangnya dari Islam, dari sunnah Nabi SAW Sikap mereka yang suka membicarakan penguasa, menjatuhkan kewibawaan penguasa, ini datangnya dari syaitan, Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abi Bakrah yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah dan dihasankan oleh Syekh Al Albani rahimahullah beliau menyatakan man ahana sultan ahanahullah man akrama sultan akramahullah barang siapa yang menghinakan penguasa dia akan dihinakan oleh Allah barang siapa yang memuliakan penguasa maka dia akan dimuliakan oleh Allah jaga lisan kita dari semua tidak dalam obrolan warung kopi, obrolan nongkrong, obrolan biasa, tidak di atas mimbar-mimbar, tidak di atas eh, tempat-tempat pengajian ataupun di tempat-tempat kumpulan yang lainnya. Tidak secara lisan, tidak secara tulisan. Ya. Jaga, kita jangan terlatah membicarakan para pengurus. Memangnya kamu bisa memperbaiki keadaan? Tidak. Mereka saja yang menyebar-nyebarkan itu tidak mampu untuk memperbaiki. Mereka hanya bisa berteori saja. Nah, dan keadaan tidak lebih baik tatkala kita menghancurkan kewibawaan para penguasa kita. Nah, barakallahu fi. Ini manhaj Ahlus Sunnah wal jamaah terhadap penguasa mereka dan termasuk nasihat kepada penguasa. Nah, dan juga termasuk nasihat kepada penguasa bagi orang yang mampu menasehati penguasa, dia datang ke penguasa itu wajahan berwajib di hadapannya engkau katakan kalimatul hak jangan ngomong di belakang ngomong di warung kopi ya kadang di warung kopi itu lebih hebat dari presiden jangan atau jangan ngomong di media datangi dia ke rumahnya atau ke tempatnya antara engkau dengan dia katakan kepadanya kalimatul hak walaupun pahit ya, dan itu seutama-utama jihad afdal jihad tuh haqqin inda sultanin jair kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seutama-utama jihad adalah kalimat yang benar di hadapan penguasa yang zalim, yang aniaya. Itu kalau engkau ingin melakukan nasihat. Kemudian nasihat kepada keumuman kaum muslimin adalah menginginkan kebaikan untuk mereka. Ini secara ringkas di sana keterangan yang lebih panjang di kalangan Abdul Aziz. Ustaz saya bersahabat dengan beberapa orang apa ini ahli bid'ah. Tapi saya tidak berani menasihati mereka. Saya khawatir persahabatan persaudaraan itu putus. Justru engkau tidak sedang bersahabat dengannya. Engkau sedang tidak bersaudara dengan. Kenapa? Karena pada hakikatnya engkau sedang mendiamkan kehancuran dan kebinasaannya. Yang namanya nasihat itu adalah iradatul khairi lil mansuhilah. Engkau inginkan kebaikan bagi orang yang dinasehati. Kalau engkau mendiamkan dia berarti engkau tidak menginginkan kebaikan. Mana nasihatmu kalau begitu? Engkau tidak sedang bersaudara. Ya, yang namanya saudara sejati, ya, ukhuwah Islamiyah yang sejati, persahabatan yang sejati, engkau mampu untuk mengatakan yang manis ataupun yang pahit kepada saudara. Ini sahabat yang sejati sebenarnya. Ya. Maka kalau engkau mampu menasihati dia, engkau nasihati, engkau ajak, engkau lakukan apa yang bisa mendatangkan hidayah kepadanya. Ya. Dan kita tidak boleh berputus asa. Dalam artian, selama engkau mampu menunjukkan hidayah kepadanya, lakukanlah. Tapi kalau dia akan membahayakanmu, dengan engkau bersahabat dan bergaul bersamanya akan membahayakanmu, akan merusak keyakinanmu, akan merusak agamamu, ya, saya menganjurkan untuk engkau lebih berhati-hati, untuk engkau menjaga diri daripadanya. Karena menjaga diri daripadanya itu bukan memutuskan ukhuwah, tetapi menyelamatkan agamamu, Oh saya tidak mampu Ustaz, kami sudah lama bersahabat. Ya, masalahnya bukan lama atau sebentar. Mana yang lebih penting? Dia akan mencelakakanmu dan agamamu atau engkau selamat dengan agamamu. Ya. Kalau engkau tidak mampu untuk menasihati dia dan dia dikhawatirkan membahayakan agamamu, hendaknya engkau menjaga diri daripadanya. Nah, karena yang namanya teman itu akan berpengaruh kepada agama temannya. Almaru ala dini khalil kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sesuai dengan agama temannya. Nah, dan ketika engkau menjauh bukan berarti engkau berhenti menasihati dia. Banyak cara untuk menasihati dia. Engkau kirimkan dia CD-CD kajian Islami yang sunni. Ya, engkau kirimkan dia majalah, engkau kirimkan dia buku, ya, engkau kirimkan dia brosur pengajian, Walaupun dia menolaknya, kau berusaha untuk terus memberikan dia nasihat-nasihat itu walaupun tidak secara langsung. Nah, barakallahu fiik. Ini. Apakah Apakah tidak senang terhadap syariat ta'addud, poligami, Ini tidak ada pesan sponsor ya. Termasuk kepada benci terhadap sunnah dan masuk ke dalam kategori falaisa minni. Orang yang benci kepada syariat ta'addud kafir kharijun anil millah. Kafir keluar dari Islam. Kalau dia membenci syariatnya. Ya, karena orang yang membenci syariat Islam atau salah satu daripada syariat Islam, para ulama sepakat tidak ada khilaf kalau orangnya keluar dari Islam. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu kata Allah karena mereka benci kepada apa yang diturunkan oleh Allah maka Allah binasakan semua amal mereka. Maka dari sini para ulama kita sepakat orang yang membenci salah satu dari syariat Islam huwa kafir kharijun anil millah. Ya. Yang harus dibedakan adalah bukan masalah dia membenci tapi dia belum mampu. Ada seorang wanita misalnya saya tidak mampu dalam artian saya punya kecemburuan yang besar sehingga saya tidak bisa. selain lagi ceritanya. Ya, sang suami jangan menuduhkan kepadanya sesuatu yang tidak dia yakini. Oh berarti kamu benci kepada syariat tanduk, Nah. ya, itu zalim namanya. Tidak benar. Nah. Hah? <laughs> itu tidak benar. Karena yang demikian itu ya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya itu sama engkau menuduhkan kepada dia suatu kekafiran. Baik. Dan akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah ya tatkala eh, seorang istri mengatakan saya belum mampu melaksanakannya maka hendaknya sang suami lebih bersabar kepada istrinya Nah, lebih bersabar kepada istri. Dan ketika seorang suami melihat dirinya memang membutuhkan hal yang seperti itu, ya, sang istri jangan sampai menghalangi. Itu istri yang baik. Ya, istri yang baik karena istri yang baik adalah istri yang mendukung suaminya dalam kebaikan. Ya. Kenapa? Karena tatkala memang sang suami melaksanakannya dengan niat dengan tujuan untuk menjaga kehormatannya, menjaga kemuliaannya. Apalagi kalau dikhawatirkan memang suami ini neko-neko. Ya, menyerempet-nyerempet bahaya. Kalau dia tidak segera berpoligami, istri hendaknya mendukung, jangan menghalangi suami dalam kebaikan demi kebaikan agama. Sungguhnya ya, memiliki istri lebih dari satu itu adalah merupakan satu hal yang baik. Bahkan di sebagian tempat dijadikan sebagai syiar salihin. Karena istri yang banyak itu menjaga, menunjukkan orang itu memiliki ikhwah yang tinggi. Kalau memang dia melaksanakannya seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena hawa nafsu. Karena ada juga sebagian orang melaksanakannya. Kenapa engkau punya istri yang lebih dari satu? Kenapa istrimu empat? Oh iya, saya kagum sama Arjuna. Arjuna itu lebih istrinya daripada satu. Nah, itu lain lagi. Ya. Nah, memang pembahasan ini sangat sensitif saya kira. Tapi la ifrat wala tafrid. Ya. Tidak berlebihan, tidak pula kurang dari batas. Ya. Semua disesuai, disesuaikan dengan al maqalih wal mafasid. Ya. Saya juga tidak setuju dengan apa yang terjadi pada sebagian atau beberapa ikhwan kita ya, di mana dia melakukan ta'addud ibaratnya ya dalam istilah saya satu tambah satu sama dengan satu biasanya satu tambah satu sama dengan dua dia satu tambah satu sama dengan satu artinya ambil satu hilang yang satu atau tambah satu akhirnya kembali satu kalau bisa di mana itu dilakukan dengan benar-benar persiapan yang baik. persiapan dari suami, persiapan dari istri, persiapan dari uh, yang berikutnya. Nah, barakallahu fikum. Manapun pun hal bahwasanya uh, membenci syariah at-ta'addud adalah perkara yang kufur beda dengan kalau dia belum mampu melaksanakannya. Mohon penjelasan Ustaz Rahmat apa yang akan didapatkan oleh seorang wanita yang dipoligami. Banyak sekali rahmatnya. Ya, kalau kita bercerita tentang rahmat yang akan didapatkan oleh istri tua, banyak sekali. Dengan berpoligami, ya, dia bisa sabar. Sabar itu pahalanya besar. Innama yuwaffas sabiruna bighairi kitab kata Allah, kata Allah dalam Al-Qur'an. Hanya saja disempurnakan, dilengkapi pahala orang-orang yang sabar tanpa hitungan. Kalau amalan-amalan kebaikan yang lainnya ada janji pahalanya tertentu. Tapi untuk sabar tanpa hitungan, tanpa ditentukan oleh Allah, menunjukkan bahwa pahalanya besar sekali. Ya, sabar, pasrah diri kepada Allah, itu rahmat semua, ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Dengan berpoligami diringankan tugasnya sebagai istri karena dia tidak sendiri melayani suaminya, dia harus berbagi dengan yang lainnya. Ya. Masalahnya kan sekarang bahwa para wanita kita ini termakan oleh apa yang selalu disuarakan oleh media. Yang disuarakan oleh orang-orang yang mereka jauh daripada Islam Terutama orang-orang kafir yang menjadikan bahwa yang namanya kesetiaan itu hanya dengan satu pasangan saja. Itu dari mana? Ya. Siapa bilang kalau suaminya berpoligami kemudian tidak setia? Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan dibolehkannya poligami itu menunjukkan bahwa laki-laki itu membutuhkan lebih daripada satu wanita. Ya, bahkan sebagian ulama menyatakan al aslu fi zawaj at ta'addud. Asal hukum nikah itu poligami. Itu rahmat merupakan kasih sayang Allah tabaraka wa taala. Ya. Dan tidak ada di dalam syariat poligami itu sesuatu yang menzalimi wanita. Kalau seandainya di dalam syariat poligami itu ada sesuatu yang menzalimi wanita tidak akan disyariatkan oleh Allah. Karena Allah menyatakan bahwasanya ini tu zulma ala nafsi. Ya, dalam hadis Abu Dzar riwayat Imam Muslim. Sungguhnya aku telah mengharapkan kezaliman untuk diriku sendiri. Ya. Fala maka janganlah kalian saling membalik. Nah, hanya saja yang saya ingatkan ya, bagi orang yang ingin melaksanakan poligami khususnya ikhwan engkau berilmu dulu belajar dulu hukum-hukum poligami. Jangan main asal selonong saja. Itu nasihat Supaya engkau tahu bagaimana engkau harus berlaku pada istri pertamamu, istri keduamu, istri ketigamu, istri keempatmu. Apa yang harus engkau persiapkan? Engkau punya ilmu. Karena masalah poligami ini bukan hanya kepentingan dirimu sendiri. Engkau sedang melaksanakan kepentinganmu dan kepentingan orang lain yaitu kepentingan istri-istrimu dan anak-anak keturunanmu. Ya, harus punya ilmunya dulu. Pelajari ilmunya, ilmu akan ta'addud, akan zawaj. Ya, itu ada, diterangkan oleh para ulama. Ya, engkau ilmu itu. Karena al-ilmu mada? Qabla kauli wal amal. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam bukhari rahimahullah. Nah, Al-Imam Al-Syekh Ahmad Syakir rahimahullah menerangkan panjang lebar tentang fawaid poligami. Ya, jadi banyak sekali sebetulnya rahmat yang ditimbulkan oleh poligami tersebut. Ya. Adapun apa yang dinyatakan oleh sebagian bahwa dengan berpoligami itu akan membuat banyaknya masalah pada keluarga seseorang dan tidak mendatangkan kebahagiaan. Itu tergantung kepada bagaimana sang suami menghadapi masalah. Makanya dia harus punya ilmu. Ya. Ada orang yang istrinya satu tapi hidupnya seperti jenderal. Ya, luar biasa. Percekcokan antara dia dengan istrinya. Ada istrinya dua, istrinya tiga tapi masya Allah. Maka supaya kita bisa menyelesaikan dengan baik masalah-masalah itu berilmulah sebelum engkau berbuat dan beramal supaya engkau tidak menzalimi istrimu ya baik yang pertama ataupun yang kedua atau yang berikutnya nah barakallahu ini jawaban saya wallahu a'lam Bolehkah seorang wanita muslimah nikah dengan non-muslim? Tapi dia mau masuk Islam dan nikah secara Islam, tapi buat masa sekarang dia tidak mau dibebani sholat. Katanya dia nanti akan menentukannya sendiri dan tidak sekarang. Pertanyaannya, bolehkah muslimah itu kawin dengan dia? Selama lelaki itu masih beragama non-muslim atau seorang ateis, tidak boleh wanita muslimah menikah dengan selain pria muslim ya, hukumnya adalah haram ya, dan pernikahannya batal kalau seandainya telah dilangsungkan tidak boleh nah. tetapi kalau prianya muslim wanitanya kafir boleh selama wanita itu adalah wanita ahli kitab ya. sebagaimana dalam Al-Qur'an bahwa para wanita mereka dihalalkan dengan syarat wanita itu adalah wanita ahli kitab Yahudiyah atau Nasrani. Tapi kan yang sekarang ini sudah tidak murni Ustaz. Ya memang dari dulu pun agama mereka sudah tidak murni. Siapa bilang agama mereka murni dari dulu? Semenjak Nabi diutus di awal pertama beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, agama mereka sudah berubah ya, baik yang Yahudi ataupun yang Nasara. Nah, adapun agama lain selain itu tidak boleh. Dan saya memberikan masukan atau anjuran kepada wanita yang seperti ini untuk dia mencari pria yang saleh, yang baik. Ya. Wanita adalah apa, makhluk yang lemah yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nafisat aklin wadin kurang akal dan kurang agama. Nah kalau imamnya, kalau pemimpinnya di dalam keluarga adalah seorang yang kafir, sangat dikhawatirkan bahwa agamanya akan rusak. Ya, maka banyak lelaki yang soleh untuk bisa dia nikahi. Kenapa dia harus memilih lelaki yang non muslim? Nah, Apakah kiat-kiat untuk menguasai kisah-kisah Rasulullah dan para sahabat beliau? Ya, antum bacalah siro. Ya, bagaimana menguasainya? Saya tidak mungkin akan menyalurkan ilmu tenaga dalam. ya dibaca ya, dipelajari. Ya, atau berguru. Ya, belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak ada yang namanya ilmu laduni yang datang dengan tiba-tiba. Ya, harus belajar Nah, imma dengan guru atau kita membacanya. Apa beda ah, lugawiyah dan istilahnya? Kalau lugawiyah itu secara bahasa. Jadi sesuatu yang baru dihidupkan kembali padahal ada contohnya di dalam sunnah. Itu kalau dinyatakan bid'ah maka bid'ahnya adalah bid'ah lugawiyah secara bahasa. Karena dalam bahasa yang namanya bid'ah adalah sesuatu yang baru. Tatkala sebuah amalan yang disunnahkan pernah ditinggalkan dilupakan oleh manusia, kita hidupkan kembali seolah-olah ini adalah sesuatu yang baru maka disebut bid'ah lugawiyah. Adapun istilahiyah adalah bid'ah yang memang tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon dijelaskan batasan bid'ah yang tidak dibolehkan dalam ibadah kita sehari-hari. Yaitu tadi tidak ada dalilnya dari Alkitab was sunnah. Ya. Adapun pembagian sebagian orang ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, pembagian ini sendiri adalah bid'ah sayyi'ah. Ya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Muslim menyatakan dalam hadis Jabir, wa kullu bid'atin Setiap bid'ah itu sesat. Ya. Sehingga tidak ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Membagi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah adalah bid'ah sayyi'ah. Baik. Bagaimana kita menjawab bahwa ahli sunnah tidak peduli dengan Palestina dan yang lainnya dari negara muslim yang diserang negara kafir? Siapa bilang bahwa kita tidak peduli dengan mereka? Ya. Permasalahannya sekarang kita tidak setuju apabila kepedulian itu di, diwujudkan dalam bentuk yang gegabah, bentuk yang tidak dicontohkan di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bentuk yang hanya akan menyakiti kaum muslimin lebih banyak dan lebih banyak. Ya, sekarang seperti apa yang mereka lakukan? Ya, mereka melakukan penyerangan ya. dari kalangan Yahudi yang meninggal satu nanti dibalas oleh orang-orang Yahudi dengan senjata mereka yang lengkap sehingga di kalangan muslimin yang mati itu ratusan. Itu tindakan bodoh namanya. Makanya para ulama sekarang tatkala melihat kaum muslimin tidak mampu untuk melakukan perlawanan yang membawa maslahat, ya, mereka tidak memperkuatkan jihad. Bagi orang-orang yang ada di Palestina dan merasa bahwa agamanya terancam, dia bisa hijrah. Bumi Allah itu luas. Nah, dia bisa hijrah dan meninggalkan tempat yang tidak baik. Nah, maka bentuk kepedulian kita adalah kita mendoakan mereka, kita mungkin membantu secara dana bagi yang membutuhkan bantuan, tapi bukan kepada pihak-pihak yang hanya akan merugikan kepada kaum muslimin. Baik. Sudah? Saya cukupkan sampai di sini. Allah a'lam Saya mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang salah dan saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu hafizakumullah. Kemudian bahwa pada hari ini Semoga kita bisa bermanfaat. Sudah saya ingatkan ada malam nanti malam maghrib kajian rutin malam maghrib ya ahad malam senin bagaimana biasa tadi oleh Ustaz eh, Maulidi Abdullah dengan Ustaz Khalid malam ini insya Allah masih akan diisi oleh Ustaz Abdullah